Dan <clears throat> di antara nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, <clears throat> nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga dengan ketiga atau kedua nikmat tersebut dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk kembali bertemu di bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan malam ini kita akan melanjutkan kembali ad-dars uh, eh, ats-tsalits asyar pelajaran ke-13 wa wasalna dan kita telah sampai di al-qism ba bagian ba <clears throat> tak terasa ikhwan wa akhwatillah Eh, <clears throat> kita telah melewati lebih daripada setengah uh, daripada buku yang kita bahas ini dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari selama ini dapat diambil manfaatnya dan semoga apa yang telah kita pelajari ini uh, <clears throat> terlihat <clears throat> pada diri antum um, kemajuan uh, dalam pembelajaran bahasa Arab kita ini baik dari sisi e, banyaknya kosakata yang telah kita e, pelajari dan juga bagaimana penggunaannya dalam satu kalimat. Dan di sini juga sudah kita bahas sedikit demi sedikit beberapa kaidah nahwu e, dan juga beberapa kaidah asarf walaupun tidak secara teori tapi alhamdulillah secara praktek banyak yang sudah kita kerjakan dan ini e, <clears throat> menjadi bekal kita yang penting untuk mempersiapkan diri menghadapi uh, buku lanjutan yaitu buku Durusul Lughatil Arabiyah yang insyaallah kita selesai juz yang pertama ini al juzul awal setelah kita selesainya dari jilid pertama ini kita akan masuk ke al juz utsani kemudian mudah-mudahan al juz tsalits insyaallah uh, tentu perlu kesabaran karena ilmu itu tidak mungkin kita ambil secara sekaligus dalam waktu yang singkat membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran dan membutuhkan kesungguhan dari kita dan tentu tidak lupa keikhlasan sehingga dengan beberapa faktor tadi insya Allah kita akan mendapatkan uh, al-ilm an-nafi, ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran bahasa Arab ini. Baik ikhwan wa akhwat fillah. Uh, kita masuk al uh, eh, al ba bagian ba min ad-dars ats-tsalits ats-tsalits ashar dari pelajaran ke-13 ini. Wa illam ukhdi annana qara'nahu. Eh, qara'na al-hiwar sedalik? Naam. Qara'na. Naam, kita sudah baca pada pertemuan lalu fil muhadharah al-madiyah qara'na al-hiwar wa dakhalna fi tamrinat wala la? Lam nadkhul ba'd. Lam nadkhul. Qara'na al-hiwar faqat. Naam. Baik. Ya, sepertinya fil muhadharah al-madiyah Eh, pada pertemuan yang lalu kita baru saja menyelesaikan al-hiwar fakat, dialognya saja. Walam nadkhul fi at-tamrinat, belum kita masuk ke latihan-latihan. Tapi qabla an nadkhul fi at-tamrinat atau at-tamarin يحسن بنا أن نراجع أولا الحوار الذي قد قرأناه في محاضرة السابقة Sebelum kita masuk ke latihan, sepertinya kita perlu untuk mengulang kembali dialog yang sudah kita pelajari. Bagi antum yang punya buku At-Tabatul Qadimah, cetakan lama al bagian Ba ini fi safha setatun wa sittatun halaman 76 Ana wa'id maratan ukhra ana sekali lagi alladhi indahu al-kitab min at-taba'atil qadimah bagi yang punya buku cetakan lama al bagian Ba fi safha sittatun ada di halaman 76 Amma alladhi indahu alkitab min at-tab'atil jadidah. Adapun yang punya uh, cetakan baru kam fi safha arba'a wa sab'un. Fi safha arba'un wa sab'un. Ada di halaman 74. Baik, hai ikhwan, ikhwan fi studio. Hai naqra jama'atan. Nastami' thumma karim. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu? Hai ikhwan. من هؤلاء الفتيات يا مريم يا إخوان جماعة من هؤلاء الفتيات يا مريم من هؤلاء الفتيات يا مريم هن زميلاتي هن زميلاتي أخوات هن أخوات هن أخوات هن أخوات هن نعم هن أخوات نعم هن أخوات نعم من أبوهن من أبوهن أبوهن الشيخ بلال أبوهن الشيخ بلال أمهن أستاذتي أمهن أستاذتي أين بيتهن أين بيتهن بيتهن قريب من المدرسة بيتهن قريب من المدرسة طيب اقرأ أنت يا أهفرهن اقرأ ثم ترجم أنتم مرن أنت antum كان sedikit دي sedikit. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Nah. Siapa mereka pemudi-pemudi wahai Maryam? Nah. Hunna zamilat hunna zamilati. Nah. Mereka teman Mereka siapa? Mereka teman teman-temanku. Teman-temanku. Nah, zamilat jamak min zamilatun, zamilah. Nah. Nah akhawatun hunna apakah mereka bersaudara nah na'am hunna akhwatun. Ya, mereka bersaudara. Nah, hunna di sini mereka perempuan mana mereka laki-laki, ikhwan? Mereka perempuan. Nah, kalau perempuan laki-laki? Hum. Hum. Hum. Hmm, ini hunna jama'. Maka kebalikannya hum. Nah, fadhal ya, istamir. Man abuhunna? Siapa bapak mereka? Nah abuhunna الشيخ bil abu abuhun abuhunna الشيخ Bilalun. Nah, Bapak mereka sesepuh Bilal. Syekh Bilal. Nah, Syekh Bilal. Nah. Ummuhunna ustadati. Nah. Ibu ibu mereka ustad ustadat guru guru guruku. Guruku. Hmm, guruku nah. Aina baituhunna? <clears throat> Di mana rumah mereka? Nah. Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. نعم جميل اقرأ مرة ثانية يا أخي الكريم طيب باء نعم من هؤلاء الفتيات يا مريم هن زميلاتي نعم أأخوات هن نعم هن أخوات من أبوهن أبوهن الشيخ بلال نعم أمهن أستاذتي نعم أين بيتهن بيتهن قريب من المدرسة طيب أحسنتما جزاك الله خير طيب راجعنا الدرس الآن نقرأ تمارين Kita sekarang masuk ke latihan-latihan. Antum lihat latihan pertama, at-tamrin al-awwal di bagian bawah. Hawil mubtada'a fil jumalil atiyati ila jam'in kama huwa muwaddahun fil mithali. Hawil mubtada'a أنا ulang sekali lagi أنا أقرأ مرة ثانية حول المبتدأ في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال طيب حول المبتدأ ما معنى حول المبتدأ ربح ربح لا ربح لا المبتدأ ما معنى المبتدأ يا إخوان شرحنا المبتدأ في محاضرة سابقة أليس كذلك نعم sudah kita jelaskan makna daripada yaitu isim yang terletak di awal jumlah. kalimat. kalimat. Nah, di awal jumlah. Isim atau kata benda yang diletakkan di depan e, satu kalimat maka dia disebut sebagai mubtada. Kenapa dinamakan mubtada? Karena li'annahu ibtada'a bihil kalam. Karena dengan isim ini kalimat tersebut dimulai. Jadi isim atau kata benda yang diletakkan di awal dia adalah istilahnya disebut sebagai mubtada. Antum ingat ini? Mubtada. Adapun isim yang e, datang setelah mubtada namanya khobar, khobarun. Nah, ini biasanya kata afwan kalimat yang dimulai dengan kata benda. Sekali lagi anak ulang kalimat yang dimulai dengan kata benda itu namanya jumlatun ismiyah jumlatun ismiyah. ismiyah. Kalimat <clears throat> yang dimulai dengan isim jumlatun ismiyah. Nah. Misal kita baca contohnya. Ah, afwan sebelumnya sudah sudah kita terjemahkan semuanya? Belum ya? Baik. Hawilil mubtada Gantilah mubtada fil jumalil atiyah di kalimat berikut ila jama'in menjadi jama, menjadi jama. rubala mubtada di kalimat-kalimat berikut menjadi jama, kama huwa muwaddahun fil mital seperti dijelaskan pada contoh seperti dijelaskan pada contoh, contoh. wal mithal huna dan contohnya di sini antum lihat mithalun هذه bintun, هذه bintun. mana di sini mubtada'nya ya ikhwan di kalimat hadhihi bintun mana isim yang disebut sebagai mubtada hadhihi hadhihi apa sebabnya hadhihi disebut mubtada dimulai dengannya kalam nah karena dia urutan pertama atau diletakkan di awal, awal kalimat Hadhihi sebagai mubtada. Nah, hadhihi bintun. Apa perintahnya di sini, ya, Khan? Perintahnya merubah mubtada menjadi jamak. Jama. Menjadi jama. bentuk jamak. Lihat bagaimana jawabannya. Haulai banatun. Haulai banatun. banatun. Hadhihi menjadi haulai. Ketika hadihi menjadi haula'i menjadi jamak, maka bintunnya pun menyesuaikan diri menjadi jamak pula. Jamaknya banatun. Jamak para bintun banatun. <coughs> Sekali lagi, contohnya hadihi bintun. Kalimat hadihi bintun yang disebut sebagai mubtada di kalimat ini adalah kalimat atau kata hadihi. Hadihi mubtada yang diminta dalam e, soal ini adalah merubah mubtada'nya menjadi jamak. Hadhihi berubah menjadi jamak. Dan di sini jawabannya haula'i banatun. Hadhihi menjadi haula kemudian bintun menjadi jamak pula yaitu banatun. Banatun. Azunu al-mithal wadih ya ikhwan. Anda rasa seperti jelas insyaallah. Nah. Baik. Baik, uh, kita coba beberapa nomor di ikhwan di studio. Fadal ya man yak, man yabda? Man yakun mubtala? Fadal. Fadal. Wahid. Hadhihi talibatun. Naam. Haula'i talibatun. Mumtaz. Haula'i talibatun. Nah. Tarjim? Tarjim lah, Bas. Ini seorang siswi. Nah. Mereka itu para siswi. Jamil. Mereka itu para siswi. Nah. Isnan. Fadal ya akhir kiri. Isnan. Isnan. Hadihi mudarrisatun. Nah. Haulai mudarrisatun. Nah. Haulai mudarrisatun. Ahsant. Ini uh, seorang pengajar. Nah. Mereka uh, para pengajar. Nah. Di sini itu pengajar perempuan apa laki? Laki. Perempuan, riset. Karena amar butuh. Ah, santai. Salat, Apa tadi akhir kirim. Hadhi tabibatun. Nah. Haulai tabibatun. Sahih. Haulai tabibatun. Lihat antum lihat di sini ikhwan. Jamak daripada talibah, lalu mudarrisah, lalu tabibah. Semua bentuk jamaknya sama. Talibatun mudarrisatun tabibatun apa yang berubah di sini ya kawan nah, tak marbutoh, hilang lalu diganti dengan alif dan tak. ta. nah ini nama jamak muannas salim jam'u Muannatin salimun jam'u Muannatin salimun karena dia dari muannas ini semua jamak daripada isim muannas jamak daripada kata benda yang bersifat perempuan tapi pada nabda eh, Fursa الفرصة mustamiin Bagi para pendengar Roja, bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung Anda bisa menghubungi di line telepon di 021 823 6543 dan untuk menjawab pertanyaan tamrin yang pertama dari fasal yang Mbak ini. Silahkan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa kamu di mana? Umi Hasan Bekasi. Baik, silakan Kamu Hasan. suaranya diperkeras. Iya. Eh, silakan Om Hasan, tepatlah eh, rakam arba'ah. Nomor 4. Hadihi muslimatun. Haulai muslimatuna. Sekali lagi umum, sekali lagi haulai. Haulai muslimatun. Muslimatun. Muslimatun. Haulai muslimatun. Sekali lagi umum. Haulai muslimatun. Naam. Apa? Uh, naam. Maknanya umum? Diterjemahkan? ini mus ini muslimah. Nah. Ketika mereka jama ini para muslimah. Jamil. Mereka itu para muslimah. Nah, teruskan umum. Hamzah. Hamzah. Hadihi zaujatun. Nah. Haulai zaujatu. Nah, haulai zaujatu. Zaujatun. Zaujatun. Nah, haulai zaujatun. Diterjemahkan umum. Ini eh, Suami. In ah? Zaujatun. Rata marbutohnya umu. Suami atau istri? <laughs> Nah. Ini istri. Nah, ini seorang istri. Ini seorang istri. Nah, ketika jadi jamak bagaimana terjemahannya? I, uh, eh, ini para istri. Hmm, mereka itu? Mereka itu para istri. Para istri. Taib. Sita umu, tafadhal. Sitta, rakam Sita. Hadihi uktun. Nah. Haula'i akhawatun. Naam, haulai akhawatun. Naam. Terjemahkan Umu, terjemi? Ini uh, saudara. Ini saudara perempuan. Saudara perempuan nah. mereka. <coughs> Afwan, ya kayak mohon maaf bagi muaksan terputus sambungan teleponnya silahkan anda bisa menghubungi kembali di 8236543 untuk mencoba kembali menjawab pertanyaan bagi para pendengar yang lain silahkan di belakang muasan di 8236543 kita angkat telepon yang kedua assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ya. dengan siapa di mana dengan Dwi di Tambun Baik, silahkan Kepala Dwi Khair Alhamdulillah Masya Allah Tafadhal Dwi Rakam Rakam Sabah سبعة نعم أنت في أي كس في أي حي في تنبت نعم في أي حي في Taman Raya. Taman Raya, masya Allah. Kan ini arifu, arifuka. masya Allah. Fadal ya, Ahri, fadal ya. Hadihi fatayatun. Naam. Haulai fatayatun. Jamil, naam. Terjemah, terjemah apa nih, akhi? uh, ini adalah anak-anak perempuan perempuan eh, perempuan-perempuan muda. Uh, ini antum ini antum mufradnya dulu. Tunggalnya dulu. Nah, ini seorang ini seorang anak seorang pemudi. Pemudi. Nah. Haulai fatayatun. Haulai ifatayatun ini para pemudi. Mereka itu mereka itu para pemudi. Jamin. Nah, pada ya akhir. Samania. هذه جديدة نعم هؤلاء جدد نعم ترجم يا أخي ini uh, adalah baru. Nah, ini baru. Nah. mereka ini baru. Nah, mereka itu baru-baru. Baru-baru. Nah. Istamir, teruskan. Tis'ah. Hadhihi kabiratun. Nah. Haula'i kibarun. Sahih. Haula'i كبار نعم استمر استمر عشرة آه، هذه صغيرة نعم هؤلاء صغار هؤلاء صغار نعم أحد عشر آه، أحد عشر نعم. هذه طويلة نعم هؤلاء طوال هؤلاء طوال أحسنت يا أهلي جزاك الله خير آه. شكرا حياكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Jazakallah khair kepada Khairi di Tambun. Silakan bagi para pendengar yang lain kita berikan kesempatan di 8236543 untuk menjawab pertanyaan tamrin yang pertama dari fasal yang Mbak ini dan kami berikan kesempatan untuk dua penelpon kembali Ikhwan dan Akhwat. Silakan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Vira. Vira di mana? Di Bekasi. Bekasi Vira. Iya, sangat. Vira kelas berapa? kelas 3. Kelas 3. Di mana sekolahnya, sayang? Di Al-Mumtaz. Al-Mumtaz, Masya Allah. Fira Mumtaz, Insya Allah ya? Iya. Nah, apa arti Mumtaz, Fira? Tahu nggak arti Mumtaz? Yang bagus, bagus. Ah. Silakan Fira, tafadhol. Yang nomor Hadir. satu. Hadhihi talibatun. Hmm, sekali lagi Fira, ulang sekali lagi Hadihi Hadihi talibatun. Hmm, diulang. Hadihi talibatun. Hadhihi talibatun. Panjang pendeknya dilihat Fira. Talibatun. Talibatun. Bagus. Nah, jawabannya? Haulai talibatun. Naam, haulai sekali lagi. Haulai talibatun. Hmm, panjang pendeknya, eh, Fira. Dengarkan Bapak. Talibatun. Talibatun. Bagus. Teruskan. Isnan. Hadhihi madrasatun. Ah, sama tulisannya dengan madrasatun dengan apa ini? Ini bukan madrasatun, Fira. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Bagus. Mumtaz. Haulai mudar. Mm -mm. Haulai, teruskan. Haulai mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Sanya panjang. Haulai mudarrisatun. Mumtaz. Sarata, Satu lagi Fira. Ha hadhihi tabi tabibatun. Mm -mm. tobi batun. Mama Ana tobi tabibatun? Apa arti tabibatun Fira? Roti. Hah? Apa Fira? Roti? dokter. Oh dokter. ya. Oh sedang batuk ya nggak apa. Ah, terusin. Ah. Teruskan bagaimana jawabannya, Fira? Haulai tobi batun. Tobi batun. Tobi batun. Iya. iya. Bagus. Syukran. Jazakillah khair. Wa iya. Baik. Ya, jazakallah khair kepada Fira. Dan silakan bagi para pendengar yang lain satu telepon kembali kita terima di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Abu Lukman di Citerep. Ah, ya, Masya Allah. Nah. Abu Lukman. Siapa halo Abu Lukman. Alhamdulillah. Masya Allah. Ana bihair. Masya Allah. Fadal ya Abu Lukman. Arkom arba. Arba. Nah. Hadihi muslimatun. Sekali lagi akhir kirim Hadihi. Hadihi muslimatun. Zalnya diperjelas. Hadihi muslimatun. Nah. Haulai muslimatun. Mumtaz. Nah. <clears throat> Khamsah. Khamsah. Hadihi zaujatun. Nah. Hadihi eh hmm. maaf maaf. Nah. Haulai zaujatun. Mumtaz. Nah. Sittah. Hadihi uhtun. Antum zalnya berubah jadi dal lagi. Hadhihi ukhtun. Naam, ahsanta ya. Haulai akhwatun. Khaknya diperjelas akhwatun. Akhwatun. Naam. Uh, sab'ah. Sab'ah. Hadihi fatatun. Ah, sekali lagi akhi, hadihinya. Hadihi fatatun. Naam. Haulai fatayatun. Baik, satu lagi akhir kirim. Samania. Samania. هذه جديدة نعم هؤلاء جدد نعم شكرا يا أبا لقمان جزاك الله خير يا الحمد لله السلام عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته طيب kita Satu menurut kembali kita angkat bagi para pendengar yang ingin mencoba menjawab silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa di mana ibu? Umu Fajar. Umu Fajar di mana? di Bogor. Oh, di Bogor. Silakan. Tafadhal Mu Fajar, rakam 9. Ya. ya Hadhihi kabiratun. Naam. Ini besar. Naam. Mulai kibarun. Ini besar eh, itu besar-besar. Mereka itu besar-besar. Naam. Ah. Ah, Asyarah. Asyarah. Naam. Hadhihi saghiratun ini kecil. Naam. Haula ini sigharun. Eh, itu uh, mereka itu mereka itu kecil-kecil. Naam. Ahsanti. Eh, ahada asyara. Naam. Hadhihi tawilatun. Ini panjang. Naam. Haula'i tiwalun. itu tiwalun. Mereka itu Mereka itu panjang-panjang. Baik, ahsanti jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب kita masuk ke at-tamrin Eh Iqra waktu, Karena ini masih dalam bagian latihan, maka tentu ini daurukum, laisa dauri ana. Nah, bagian antum semua di sini, ikhwan. Eh واكتب ما mana iqra واكتب يا فرحين Baca dan tulis. Baca dan tulis. Nah, antum tulis insyaallah. Ah, ah Farhin. Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ikhwan di rumah juga ikhwan dan akhwat yang ikut pelajaran kita mudah-mudahan uh, latihan tulisnya tidak berhenti. Hmm. Nah, ini penting. Hah? Karena tidak tidak melatih menulis maka ini jadi satu kekurangan ini. Nah, kita harapkan ikhwan dan akhwat walaupun tidak kita lihat bagaimana perkembangannya antum bisa e, e, mengambil inisiatif dengan mengerjakan semua eh, tugas-tugas e, yang diminta untuk ditulis. Syukur-syukur masya Allah kalau sananya antum tulis semuanya. Ini masya ini insya Allah bermanfaat besar buat antum. Baik. Kita mulai dari ikhwan studio. Mana ya, pak? Ya. Nah, Ustaz. Fadalah. ya. واحد هؤلاء إخواتي مرة أخرى يا إحسان هؤلاء إخواتي نعم وهؤلاء أخواتي نعم ترجمة أولا mereka itu adalah saudara laki-lakiku نعم dan mereka itu saudara saudara perempuanku نعم saudara-saudara perempuanku nah di sini jamak semua haulai lalu ikhwati dan akhwati ikhwati ikhwatun jamak daripada akhun akhun ahsant akhwatun jamak daripada ukhtun ukhtun ahsantu جيد استمر يا أخي الكريم Isnain. نعم لا بس Man haula'il fatayatu haula'i banatul mudarrisati. جميل نعم ت- ترجم أه فواز Siapa mereka para pemudi? نعم Mereka anak-anaknya pengajar. Nah, mereka anak-anaknya ya, anak perempuan daripada uh, eh, al-mudarrisah. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ini bisa panjang nanti. <laughs> mereka itu anak-anak perempuan, guru perempuan, masya Allah. Eh, dalam bahasa Arab hanya kita menggunakan tiga kata saja. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dalam banyak kata. Lihat bagaimana keistimewaan bahasa Arab ini. Nah, di antara uh, keistimewaan Nabi apa itu, Ikhwan? al Karim. Anda tahu Jawami'ul Karim? Nah di mana Allah SWT memberikan beliau kemampuan untuk menjelaskan banyak hal dengan sedikit kata-kata. Dan ini diantara diantara kes, <clears throat> kesiapan bahasa Arab juga begitu. Nah, di sini ada Jama, ada al-fatayatu. Di nomor dua ini ada Jama al-fatayatu. Jama men, Jama daripada al-fatayat, fatatun, al-fatatu, al-fatatu, fatatu atau fatatun. Nah, lalu ada banat, banat, banatun. آه جمع من بنت بنت أحسنت استمر يا أخي الكريم ثلاثة هؤلاء الفتيات زميلاتي زميلاتي أبوهن أبوهن طبيب طبيب طبيب نعم و وأمهن مد أمهن أم wa ummuhunna mudarrisatun mudarrisatun terjemah fahim mereka mereka pemudi, pemudi mereka para pemudi mereka, itu mereka para pemudi itu adalah teman temanku nah teman temanku nah teman temanku bapak mereka dokter nah dan ibu mereka Guru. Nah, guru. Jait. Di sini ada juga beberapa jamak ya, kawan. Zamilati. Zamilatu, zamilatun. Jamak min? Zamilatun. Nah, zamilatun jamak min jamak daripada zamilatun. zamilatun. Lalu uh, apa lagi? Khalas, ini saja sepertinya. Nah, al-fatayat sudah kita bahas tadi, jamak daripada fatatun. Baik. After majalah mustami. Baik, kita berikan kesempatan sekali lagi bagi para pendengar yang ingin ber, interaktif di 8236543. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Ihsan di Keranten. Baik. Nah, Umu Ihsan uh, suaranya dikeraskan dikit Umu Ihsan biar yeah. Iya. jelas. Ah, iya. Uh, silakan Umu Ihsan. Nah, rakam arba. Arba. Nah. Aina tolibu Aina tolibu Aina tolibatul jududu Naam Sekali lagi Umu Aina tolibatul jududu Tolibatul Aina tolibatul jududu Naam Tahabna ilal maktabati Naam Terjemi Di mana siswi-siswi baru Naam Semuanya pergi ke perpustakaan nah, Mereka pergi ke perpustakaan Mereka pergi ke perpustakaan Ahsanti Istamir Teruskan Khamsah Aina bintuka ya ammati? Sekali lagi ummu, maratan akhra. Aina bintuka ya ammati? B bintuka atau banatuka? Oh, aina banatuka ya ammati. ammati. Ya, berarti kalau ammati, aina banatuki. Oh iya. Hmm. Aina banatuki ya ammati? Nah, aini diperjelas ummu ammati. Aina banatuki ya ammati? Nah. Hunna fil matbakhi. Nah. Tarjimi uh, eh, di mana anak perempuanmu wahai bibiku? Nah, di mana anak-anak perempuanmu? Di mana anak-anak perempuanmu wahai bibiku? Nah, mereka semuanya di dapur. Mereka semua di dapur. Sabar ya Umu. Sebentar Umu. Di sini ada jamak banatun. Banatun jamak min jamak daripada bintun. Bintun, bintun ahsan. Ya. Ma mana ammatun? Ammati huna ammatun. Mana ammatun? Ammatun bibi. Da, dari pihak mana bibi ini? Dari pihak bapak ya. Pihak bapak. Nah, iya. karena kalau pihak dari pihak ibu apa nama ininya istilahnya? Kholatun. Kholatun. Nah, ya. kalau bibi dari pihak bapak ammatun. Nah, fadhil ya, Umum, istamir. Ahaulail mumarridati muslimatun muslimatun. Sekali lagi umum bacanya. Ahaulail mumarridati muslimatun. Mumarridatu. Ahaulai mumarridatu muslimatun. Naam. Ahaulail mumarridatu muslimatun. Sekali lagi umum. Ahaulail mumarridatu muslimatun. Naam. Naam. Naam. Terjemih. Apakah mereka perawat-perawat muslimah? Naam. Iya. Nah, di sini ada al-mumarridatu. Jamak min? Uh, mu mumarridah. Ah, mumarridah. Sant. Muslimatun. Jamak min? Muslimah. Muslimah. Santi. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mu Ihsan di Keranggan. Tapi bagi para pendengar yang lain silakan di belakang Mu Ihsan di 8236543 kita angkat telepon yang kedua Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, Taip. silakan. Sudah masuk. Iya, silakan. Sudah masuk, sudah. sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Tapi bagi para pendengar yang lain yang sudah mencoba untuk masuk silahkan di 8236543 tamrin yang kedua untuk pasal yang bak. pelajaran yang ke-13 untuk penelpon yang ingin mencoba silahkan. Assalamualaikum. Halo. Tapi terputus. Anda bisa buka kitabnya untuk uh, cetakan yang lama di halaman 78 ya, nah. 8 halaman 78 dan yang cetakan yang baru di halaman 75. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya. Ratni dari Kepurung Hutan. Oh iya, silakan. Silakan Ibu Ratni. Iya, terima Rekan kasih. Samania. Ya. Iya. Samania. Ya. Naam. Haula eh maaf haula'i tabiba tabibatun. Naam. Azwajuh azwajuhunna mudarrisuna. Mumtaz. Terjemahkan Umu. Mereka itu para dokter. Nah, dokter wanita atau dokter dokter laki-laki ya, Mu? Dokter perempuan. Nah. Istri-istrinya pada para uh, eh, mudarasa para guru. Azwajuhunna, azwajuhunna, azwaj jamak daripada zaujun. Zaujun istri. Uh, suami. Eh, su uh, suami. Ah, uh, mereka suaminya para guru. Nah, suami-suami mereka. Suami mereka para guru. Para guru, mentas. Iya. Nah, pelan-pelan, Nah. Man hadhil mar'atu Naam. Hiya zaujahu tabibi tabibul jadidu. Jadidu. Sekali lagi, sekali lagi Umu. Hiya. Hiya zaujatul tabibu. Ah, kenapa tabibul tabibu? jadidu. Kenapa tabibu? Di eh. sini hiya zaujatut tabibi. Ah. Oh, maaf. Hiya zaujatut tabibil jadidu. Ah, al-jadid, al-jadid itu sifat daripada at-tabib. Iya, jadi Pak ya. Nah, sekali lagi Iya, kasih. Almaratu apa? <laughs> Almaratu itu perempuan, Om. Uh, eh, perempuan. Siapakah uh, ini perempuan? Nah, siapakah perempuan nah, ini, Nam? Dia para istri. Nah, dia istri. Oh, dia eh, istri dokter baru. Nah, dokter yang baru. Dokter yang baru. Umum nah. sekali dibaca lagi umum. Man hadhil mar'atu. Man hadhil mar'atu hiya zaujatu tabibil jadidi. Muntaz. Iya. Teruskan, teruskan. Uh, tuki abanatuki fil madrasati sanawiyatil ya Usama. Hmm, ya Usama. Berarti kalau Usama abanatuki atau abanatuka? Banatuki. Ah, di eh, ya. ah. Uh, ini laki-laki ya, Laki-laki umum Usama, ya. laki-laki nah. Abanatuka fil madrasati sanawiyatu ya Usama. Sekali lagi umum da umum dengarkan tuka fil tuka fil madrasa tisana fil tisani ya sa sanuwiyati. Ah, dengarkan umum Ya ah, Usama. Fil, fil madrasati sanawiyati. Oh, ya. Fil madrasati sani sanawiyati. Sanawiyati ya Usama ya Usama. Naam. Ba'duhunna fil madrasati. Naam. Ah? Ya. Belum, belum selesai umum. Ba'duhunna. Ba'duhunna fil madrasati. Ada lanjutannya di bawahnya umum. Oh, ya fil madrasati tsanawiyati. Oh, di sebelah. Nah, di bawahnya, di bawahnya. Bukan, di sebelahnya. Oh, at, uh, uh, Ibu cetakan lab la baru ya? Iya. Oh iya, sebelahnya. Uh, fil madrasati tsanawiyati wa ba'dahunna fil madrasatil mutawasitati. Nah. Iya. Terjemahkan umum Iya. Agak panjang ini Umu nih. Iya. Uh, siapakah anak-anak engkau oh, apa siap Hmm. Apakah anak engkau pada sekolah sanawiyah, pada sekolah sanawiyah ya Usama? Nah, pelan-pelan Umu, pelan-pelan. Apakah anak-anak perempuanmu? Apakah anak-anak perempuanmu e, di sekolah sanawiyah ya Usama? Nah, sanawiyah di sini SMP atau SMA, Bu? Eh. kalau di, kalau di Arab sanawiyah itu SMA. SMA. Nah. Sebagian mereka di sekolah Sanawiyah di SMA dan di SMA dan sebagiannya pada sekolah SMP. SMP. Ya. Syukran umu, jazakillah khair. Iya. Syukran. Terima kasih. Ayakum. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Umar Ratmi di kampung hutan ya. Baik, Ustaz, kita berikan Baik, uh, satu lagi. Satu penelpon kembali, silakan bagi para pendengar yang ingin mencoba di belakang Ibu Ratmi di 8236543. Kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? dengan Umu Aisyah di Rawalumbu Baik. Ya, silakan Ummu Aisyah diselesaikan sampai terakhir. di nomor Kaifa haluki? Alhamdulillah Tahasanat yani? insyaallah Baik, labas. Hayya. rakam asyarah Laisa kadhalik Lakum la ahada ashar, ba'da al ashar. ahada ashar. أحد عشر Nah. Alaki banatun ya Laila. عشرة إذن لا هنا أنا أنا عندي الأحد عشر. Oh نعم alaki banatun ya Laila Naam li banatun kibarun Banatun Banatun Kibarun Kibarun naam Wahunna talibatun bil jami'ah Bil jami'ati Bil jami'ati Nah, Di, diberi harokat umum bil jami'ati Naam Tarjim ya? Naam, tarjim Apakah kamu eh, mempunyai anak perempuan wahai Laila. Nah, anak-anak perempuan wahai Laila. Naam. Li banatun kibar. Ya, saya mempunyai anak-anak perempuan yang besar. Yang sudah besar-besar. Naam. Wahuna talibatun bil jami'ati. Naam. Dan mereka sedang belajar di uh, mahasiswa. Naam, mereka universitas. Naam. Naam. Eh, Sahir, uh, Isna Ashar. Naam. Man haula innisa uptiwal Sekali lagi umum. Man, man haula innisa u uptiwal Nah, disambung man haula innisa uptiwalu Man haula innisa uptiwalu Nah. Hunna tabibatun min Amerika. Nah. Siapa mereka perempuan yang tinggi-tinggi itu? Nah. Mereka dokter-dokter dari Amerika. Nah. Al-akhir. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Nah. Dokter-dokter itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Dokter-dokter perempuan itu nah. keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit. Syukran ummu, jazakillah khair. Baik. Afan Ustaz tadi ada yang mau pertanyaan. Oh iya. Uh, di sini uh, eh, qad nasid uh, eh, nasiti mada? Haulai uh, limadha haulau na'am Nah, al-asl hakada. Al-aslu fi harakati haula'i al-akal kasrah. Eh, afli Nah, kan? al-asli. تقليد مثلا نعم نعم نقلد إلى العرب Nah, nah, ha- hakada kama yaqulun. Hakada yaqulun. نعم Nah, itu huruf asli. Dia bukan bukan berubah majrur, bukan. Dia memang dari sananya haula'i. Bukan haula'u. Nah, مم. نعم نعم نعم فهمتي؟ شكراً. Baik. Iya Jazakallah khair Pada Mu'isa Jalla nunggu Baik Ustaz طيب آه، نستمر التمرين الثالث لعل لعل بعد استراحة إن شاء الله Baik, pendengar roja di mana saja Anda berada, kita akan lihat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di 75 AM dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk lanjutan. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات إخوة الإسلام الله سبحانه وتعالى برفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ya akhwan fiddin, azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu ya kita harus belajar nggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu nggak mungkin innal insana lam yulad aliman sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu ini perkataan seorang sahabat semua manusia lahir dalam keadaan jahil dalam keadaan bodoh dalam keadaan tidak tahu apa-apa kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud kalau Allah, kalau Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu. Generasi terbaik dari umat ini yang masuk dalam firman Allah bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia para sahabat ridwanullah alaihim jami'an generasi terbaik dari umat ini dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i marhaban li talibil ilm Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Roja, Radio Dakwah, Alusinna wal Jamaah. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dalam kajian bahasa Arab dan kita lanjutkan kembali Ustaz Tafadhol di pelajaran yang ke-13 ini. Nah. <clears throat> Nah. Alan nadkhulu fi at-tamrin ats-tsalits. Kita masuk ke latihan ketiga. At-tamrin ats-tsalitsu. Latihan ketiga. Iqra'il misala. Hmm, di sini dicetakan lama ada kesalahan cetakan Iqra'il kurang alif di belakang. Alif di belakang setelah ra kurang alif. Antum tulis ikra'i Ada alif lalu hamzahnya di bawah alif. Iqra'il misala thumma hawwilil jumal al-atiyata mislahu. Iqra'il misala baca contoh, baca contohnya. summa Kemudian hawwilil jumal al-atiyata mislahu. Kemudian rubahlah kalimat berikut sepertinya. Kalimat-kalimat berikut seperti sepertinya. Nyari sini kembali ke contoh. contoh. Dirubah seperti uh, yang dijelaskan pada contoh. Kita lihat contohnya di sini. Di sini cuma ada tiga nomor ya. Nah, misal contoh Zainabu. Kenapa bukan Zainabu nih, ya, Nah, asma muannas nama anak perempuan tidak boleh di tanwin, tidak boleh mamnu minas sarf. Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu kharajat minal fasli. Antum lihat jawabannya, ikhwan? Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Tamat jadilah anak akhwat. Hah? Sahat Lam. هناك خط في تحت طيب طيب طيب طيب طيب di sini antum lihat kalimat Zainabu berubah menjadi berubah jadi Zainabu wa Aminatu wa Maryamu. Antum lihat di sini ikhwan contohnya. Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu kharajat minal fasli. Lalu jawabannya Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Lihat di sini beberapa perubahannya. Pertama Zainabu ditambah dengan Aminatu ditambah dengan Maryamu. Di sini yang tadinya tunggal sendirian di, di berubah menjadi jamak. Di sini tadinya satu orang menjadi sekarang tiga orang. Ditambah Aminah ditambah dengan Maryam. Maksudnya mubtara di sini nanti akan dirubah menjadi yang tadinya mufrad menjadi jamak. Yang tadinya tunggal akan menjadi jamak. Lalu lihat tentu dia fiilnya kharajat menjadi kharajna. Kharajat menjadi kharajna karena dia sekarang menjadi jamak maka kata kerjanya pun disesuaikan. Yang tadinya kharajat untuk Zainab saja, Zainabu kharajat sekarang Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna. Antum lihat perubahannya ya, kawan. Kharajat menjadi kharajna. Maka ini e, contoh yang kiranya perlu diperhatikan. Nomor selanjutnya 1 2 3 isna, wahid isnan salasa antum rubah sama seperti contoh. Yang tadinya tunggal menjadi jamak, lalu lalu kata kerjanya yang tadinya di situ domirnya tunggal diganti menjadi e, fiil dengan domir jamak. Kita coba. Naftah al-majal lil muslimi mubasharatan. Kita berikan kesempatan langsung untuk menjawab bagi para pendengar tamrin yang ketiga ini di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Ummu Amar di Tambun. Oke, silakan. Nah, silakan Ummu Amar. Kita coba nomor Wahid. Iya. Nomor satu. Wahid. <clears throat> al-mudarrisat al-mudarrisatu dahabat ilal fasli. Naam. Al-mudarrisatu Nah. Zahabna ilal fasli. Mumtaz. Al-mudarrisatu. Kita buat jamak. Zahabna. Nah, ilal fasli. Syukran. Istamir umu. Ithnan. Ithnan. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Nah. At-talibatul jududu. Naam. Jalasna, Jalasna fil fasli. Mumtaz. Mumtaz. Salata. Salasa. Pintu mu Pintu mu Nah, sahih Pintu eh, Pintu Muhammadin Muhammadin ya Pintu Muhammadin Kenapa Muhammadin Umu? Kenapa kasrah? Karena uh, ini putrinya Muhammad gitu nah, Putri Nah, apa? Muhammad. Eh, nah, Muhammadin di sini posisinya mudhafun ilaih. ilaih. Nah. Ya. Pintu Muhammadin dahabat ilal madrasati. Nah. Jawab. Banatu Muhammadin dahabna ilal madrasati. Mumtaz. Banatu Muhammadin dahabna ilal madrasati. Syukran umu, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan kesempatan untuk ikhwan ya bagi para pendengar ikhwan yang ingin menjawab pada tamrin yang ketiga ini kita persilakan dan untuk pendengar akhwat eh, kami mohon maaf dipending sementara dan bagi pendengar ikhwan Anda bisa menghubungi di 8236543. Kami ulangi kembali di 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abdullah di Cilengsi. Eh, silakan. Nah. Afan, uh, eh, Ana bisa tanya saja? Iya, silakan. Apa? Uh, ini Seth, uh, tentang penyebutan nomor. Ya. Bisa, ya, penyebutan nomor kita mengatakan rokom wahid, rokom isnin dan seterusnya atau nah. uh, rokom al awal, asani dan seterusnya. Begitu juga dengan uh, halaman. Apakah nah. kita mengatakan sofhah misalnya salasah, arba'ah nah. atau as-sofhah, as-salisah, ar-rabi'ah dan seterusnya. Seperti itu Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya sepertinya perlu dijelaskan kembali makna beda antara kalimat wahid dengan al-awwal. Wahid artinya satu, al-awwal yang pertama. Nah, di sini dari mana ini antum merasa eh, sudah bisa mulai memahami di mana letak kita meletakkannya. Kalau antum bilang nomor satu, rakam wahid, atau nomor pertama, rakam al-awwal, tidak masalah. Tidak masalah antum bilang rakam wahid atau eh, eh, al-awwal, kemudian isnan, antum bilang asani, tidak masalah. E, peletakannya tidak menjadi masalah, apakah wahid atau e, isnan. Nah, kilahuma sahih. Keduanya insya Allah benar, tidak masalah. Kembali ke maknanya tadi. Cuman hanya saja bedanya tadi. Kalau wahid satu, al-awwal yang pertama. Isnan, dua. Asani yang kedua. Dan begitu seterusnya. Cuman saja hanya hanya mungkin beberapa kalimat akan akan akan beda di penggunaannya. Tapi untuk untuk untuk nomor soal lalu nomor halaman tidak masalah antum gunakan salah satu daripada keduanya tidak masalah. Nah. Demikian eh, Alhamdulillah yang sih. Tapi bagi para pendengar yang lain silakan di 8236543 Assalamualaikum Halo Halo Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Dengan Umu Akmal di Depok oh, iya. Nah silakan Umu Akmal Wahid Nah al satu jahab Jahabat ilal fasli Nah al satu jahabna ilal fasli Nah belum berubah al satunya, Umu Akmal Dirubah jadi jamak. Oh, jamak ya. Al-mudarrisatu. Iya. Ah, panjang sanya. Al-mudarrisatu jahadna ilal fasli. Naam. At-tali uh, Isnan. Naam. At-talibatu jadidatu jalasat fil fasli. Naam. At-talibatu jududu. Ah, ah, belum berubah umum at-talibatunya jadi jamak dirubah. Jadi apa? Tolibatu. Hmm. Ada di latihan sebelumnya, latihan pertama umum. Ini baru pulang, <laughs> Baru sampai seperti itu. Lain lapas. Iya. At-talibatul. Ah, banyak panjang nah, ya? Banyak panjang umum. Jadi kayak muslimah, muslimatun. Oh, iya iya. Ah. Nah, nah, at-talibah, jududu jalastu jalasna nah. fil fasli. Mumtaz. Nah, salasa. Salasa. Bintu Muhammadin jahabat ilal madrasati. Nah. Bintu Muhammad. Hmm, bintunya diubah menjadi jamak? Bin Bintu jamaknya? Bin Banatu. Banatun ya. Banatu Muhammadin. Banatu Muhammadin jahabna ilal madrasati. Nah. Afwan baru ya. nyampe. ya, syukran. Assalamualaikum. Baik, kita masuk ke at-tamrin ar Kita mengusahakan selesai. Mudah-mudahan kita masuk para pertemuan akan kita masuk ke gym. tamrin ar Latihan keempat. Ashir ilal asma italiati bismi isyaratin lil qaribi. Ashir ilal asma italiati hmm. tunjuklah kata-kata benda berikut bismi isyaratin lil qarib dengan isim isyarah kata tunjuk lil qarib untuk yang yang yang mana ikhwan? Lil qarib. Yang dekat. Yang dekat. Ana ulang sekali lagi asyir ilal asma italiati tunjuklah kata benda kata-kata benda berikut bismi isyaratin dengan isim isyarat dengan kata tunjuk lil qarib untuk yang yang dekat. Di sini hadza hadhihi lalu haulai. Hadza hadhihi haulai semuanya isim asma usyara lil qarib. Bedanya apa ikhwan? Hadza hadhihi haulai. Hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. muannats haulai untuk kedua-duanya. Untuk untuk kedua-duanya tapi untuk jamak, jama. untuk jamak. Nah, hadza hadhihi mufrad. Haulai untuk jamak bisa untuk laki-laki bisa untuk perempuan. perempuan. Nah, eh Baik, نفتح المجال للمستمع حتى يكثر المستمعون. طيب bagi para pendengar aja silakan Anda bisa menghubungi di 8236543 untuk menjawab pertanyaan tamrin yang keempat untuk ya, pelajaran bahasa Arab ya, baca cetakan yang lama di halaman 70. 76 70 78 afwan ya dan untuk yang baru 76 78 ya. 79 yang lama Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. dengan siapa di mana dengan Abu Mubarak di Bekasi eh, silakan dengan Abu Mubarak nah Fadli ya, ah Mubarak uh, Abu Mubarak antum lihat halaman berapa tadi 76 antum cetakan lama cetakan baru cetakan lama ya. uh, yang lama 78 berarti ya ya baru. Oh, iya. Cetakan baru seperti yang itu, bukan cetakan lama. Fadhal. Fadhal. Wahid. Naam. Hadza akhi. Naam, hadza akhi, sahih. Isnan. Isnan. Hadhihi ukhti. Naam, sahih. Salasa. Haulai rijalun. Haulai rijal. Rijalu atau rijalun? Rijalu. Rijalun. Rijalun. Naam Sahih. Arba'ah. Arba'ah. Haulai mu- mudarisuna. Haulai mudarrisuna ahsantum. Khamsah. Khamsah. Haulai talibatun. هؤلاء طالبات. طالبات طيب شكرا يا أبا أبو بارك ها؟ طيب شكرا أخي جزاك الله خير جزاك الله خير Baik, jazakallahu khair kepada Abu Mubarak di Bekasi. Silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 dan bisa melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam tamrin yang keempat. Assalamualaikum. Taib terputus silakan di 8236543. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Hanif. Di mana Ummu Hanif? Di Bitung. Taib silakan. Sir. Silakan Ummu Hanif diteruskan. Rakam Sitta. Iya. Sitta. Nah. Hadihi Ummu. Hadihi. Ummu. Ummu atau Ummi? Ummi. Ummi, ada ya di belakangnya. Saya lagi umum. Iya. Hadihi ummi. Naam, sahih. هذا سبعة Abi, Sabah. Naam. هذا Abi. هذا Abi, Sahih. teruskan uh, apa teruskan teruskan Samaan ya? samania samania nah haulai talibatun haulai talibatun naam teruskan tis'a tis'a haulai tabibatun. Nah, nah, santi. Asyarah. Asyarah. Nah. Nah. Hada tajirun. Hada tajirun. Nah, khata. Apa namu? Masih salah. Diperbaiki lagi. Haulai tajirun. Haulai tujarun. Tujar. Haulai tujarun. Nah, tujarun jamak daripada tajirun. Tajirun. Ahsanti. Tayyib, syukran. Jazakallah ya, khair. Salam. Iya, jazakallah jazakallah khair. Pada Muhanif di Cibitung. Tayyib, Kita buka kesempatan kembali Sat. Satu penelpon kembali di 8236543. Ya, dua penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum, Pak. Dengan siapa di mana? Dari Budi di Tambun. Taib. Pak Budi. Ya. Di Pamu. Salam Pak Budi. Wahid. Nah. Hada akhi. Naam, sahih. Isnain. Isnan. Isnan. Hadihi ukhti. Nah. Talata. Haulai rijalun. Rijalun. Agak panjang Pak Budi. rijalun. Nah sahih. Arba'ah. Arba'ah. Haulai mudarrisuna. Baik. Khamsah. Haulai talibatu. Sekali lagi Pak Budi. Haulai. Haulai talibatun. Talibatun. Nah Sittah. Naam. Hadihi ummi. Sahih. سبعة هذا أبي Naam. آه، تسعة إيه، ثمانية Thamaniyah. Sahih. ها هؤلاء طالبة Hmm, kenapa haula'i? آه، جمع. Talib, ah, talibatun bukan jamak. Oh, Pak iya. Budi, ha, itu mufrad, tunggal. هذه Talibatun. Mumtaz. Ah, talibatu atau talibatun? Hadihi talibatu. Talibatun. Talibatun. Naam. Hadihi talibatun. Naam. Tis'ah, teruskan. Tis'ah. Haulai tabibatu. Ha? Ah, tabibatu atau tabibatun? Haulai tabibatun. Naam. Sahih. Asyara. Terakhir. Haulai Tujarun. Haulai tujar. Ma mana tujarun Pak Budi? Pedagang. Pedagang. Baik, syukran Pak Budi. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Nah. Jazakallah khair kepada Pak Budi di Tambun. Satu penelpon. Taip, saya Taip, sudah karena sudah yeah. diambil semua oleh, oleh Pak Budi dari 10 soalnya tidak masalah. Kita masuk ke tamrin al-khamis. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. At-tamrin al-khamis, latihan kelima. Ba'fil amakinil khaliyati minal jumalil atiyati dhamiran munasiban huwa hiya hum hunna mudah insyaallah nih sahlun jiddan dhafil amakinil khaliyati ma mana dha ya ikhwan letakkan letakkan fil amakin di tempat-tempat ya. amakin jama' daripada Makan. Makanun. Hmm, bukan makanun dalam bahasa Indonesia, bukan. Mak bukan makan. Makanun tempat artinya di sini. Amakin jamaknya. Dha'fil amakinil khaliyati letakkan di tempat-tempat yang kosong, al khaliyah itu kosong. Minal jumalil atiyati dari kalimat-kalimat berikut. Dhamiran munasiban, kata ganti yang kata ganti yang sesuai. Dhamir itu kata ganti yang sesuai bisa berupa huwa, bisa hiya, bisa hum, bisa hunna. Di sini ada berapa pilihan ya, kawan? Ada empat pilihan. Huwa, hiya, hum, hunna. Nah. Baik, naftal majal al mustami'. Baik, bagi para pendengar yang lain silakan Anda, anda bisa berhubungi di 8236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Rufaida di Cibitung. Baik, silakan. Ummu Rufaida, uh, eh, silakan rakam wahid. At-tamrin al-khamis, latihan kelima. Wahid. Nah. Man hadzal rijalun? Sekali lagi Ummu. Man hadzal rijalun? Ar rijalun atau ar-rajulu? Afan ar-rajulu. Ah, nah. Sekali lagi, man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Nah. Terjemahkan Umu, diterjemahkan coba. Siapa para lelaki itu? Nah, siapa laki-laki ini? Siapa lelaki ini? Nah, karena rojul satu, or rojul jamaknya ar-rijal. Bagaimana Umu jawabannya? jawabannya? Hum. Hum. Kenapa hum? Karena laki-laki. Laki-laki di sini rojul mufrad atau jamak? Tunggal atau jamak ini Umu? Oh, afan tunggal. Nah, jawabannya? Huwa. Naam. Coba dijawab. Huwa. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Naam. Isnan. Tafadhal. Itsnan. Isnan. Aina talibatun. Ah, ada alif lam di at-talibatu. Aina at-talibatun. Uh, alif lam tidak boleh ketemu dengan tidak boleh berkumpul dengan tanwin umu. Jadi bacanya aina talibatu. Aina talibatu. Nah, jadi kalau ada alif lam umu tidak boleh ada tanwin setelah itu. Nah. Hum fil fasli. Hum fil fasli. Hmm. Hum di sini untuk laki-laki, Um. Ada jawaban yang, yang lebih tepat lagi? At-talibatu, perempuan di sini. Jawabannya Hiya, Hiya satu orang. Hunna. Hunna. Nah, sekali lagi Umu. <clears throat> Aina talibatu. Nah. Hunna fil fasli. Hunna fil fasli. Ya, sant. Salasa, terakhir, salasa. Asalasa. Nah. Man hu man haulail fita Fit yatu. nah. man fit yatu. nah Fit yatu jama' atau mufrad umum mufrad nah fadal ah mufrad al fityatu mufrad la ada haula'i di sini Afan. Ah, jamak dia? Jamak. Jamak dari apa Alfitya tuh? Ah, uh, para pemuda. Al-Fata. Nah, Al-Fata. Nah, foto. Hum, hum abnaul mudarrisu. Jayid. Ah, Afan, hum? Hum abnaul mudarrisu. Mudarrisi. Mudarrisi. Nah, kenapa sebabnya kasrah umum? karena uh, mudafun ilai. Mudafun ilai. Sekali lagi umum hum. Hum abnaul mudarrisi. Baik, syukuran. Jazakillah khair. Wa iyak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Jazakallah khair kepada Umar Rafai Cibitung Taib. Bagi nah. para pendengar yang lain silahkan di 8236543. Kita angkat telepon saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Dedi di Rawakuning Kuning ya. Nah, silakan Pak Didi. Rakam berapa sekarang, Pak? Oh, Arba'ah. Arba'ah. Nah, ahsant. Aina talibatul jadidatu. Nah. nah di mana para pelajar yang baru? Baru. Nah, jawabannya? Uh, fil maktabati. Mumtaz. Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Sahih. Nah, khamsah. Khamsah man haula innasu. Nah. Di mana mereka uh, para manusia para orang eh, manusia. Para eh, nah, para manusia itu orang para manusia. <laughs> Para orang itu nah, sahih, ah, sahih. Ah, ya. Nah. Uh, um Nah. um hajjaju minal Hujjajun. Hajjajun Hu. minal hind. Hujjajun. Sekali lagi, Pak. Hujjajun minal hindi. Nah. Sekali lagi Pak, hum hum hujjajun minal hindi. Nah, langsung sitta. Sitta. Nah, tidak perlu terjemahkan lagi Pak, langsung aja. Nah, sitta. Aynat tabibatu. Nah. Mana? Nah, langsung, langsung, oh, langsung, langsung jawaban. Ya. Uh, hunna fil mustashfal awladatu. Nah, sekali lagi. Hunna. Hunna fil mustashfal wiladati. Nah, ah, wiladati apa wiladatu? Wiladati. Wiladati. Iya, Fil mustashfal wiladati. Wiladati. Nah. Sepertinya ada kesalahan di sini. Bukan fil mustashfa seharusnya fi mustashfal wiladati seharusnya tidak boleh ada alif lam. Oh, seharusnya iya. di kalimat mustashfa tidak boleh ada alif lam. Oh, iya. Karena nah fi mustashfal wiladati. Wiladati. Nah, kita cetakan baru? tidak ada iflam, Nah, cetakan lama salah. Bapak berarti punya cetakan lama. Ini cetakan lama cetakan salah. Lama, ya. Nah, alif lamnya dihapus di kalimat mustashfa. Oh iya, Nah. Nah, terakhir, sab'ah. Sab'ah. Man hadzal walid Man hadza waladul ladzi kharaja min baitik. Min baitika? Min baitika. Nah. Hmm, jawabannya? هو هو ابن أخي Naam, huwa ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Sahih. Syukran akhi, jazakallah khair. وإياكم السلام عليكم Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kembali di 8236543 bagi Anda yang belum bisa masuk silahkan kita angkat penelpon yang mungkin terakhir ini sudah. Ya, Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? saya pengen punya buku itu oh, buku gitu. bahasa Arabnya saya belum iya. pernah punya saya baru mengikuti ah, gitu, Bu, gimana so. saya bisa dapat buku itu Tapi nanti kita konfirmasikan pada akhir kajian ya bu ya okay. iya jazakallah khair assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi bagi para peninggal yang lain satu penelpon kembali untuk menjawab pertanyaan dari tamrin yang kelima ini assalamualaikum halo assalamualaikum Iya. Salam. Dengan siapa di mana Bapak? Wahid di Kepitung. Bapak Wahid. Wahid yang tadi ya? Iya. Lain ya? Baik, silakan Pak. Pak Wahid. Samaniyatun. Naam. Samaniyatun. Min aina haula'i duyufu Naam. hum min ar-riyadi. نعم هم صحيح الضيوف هنا جمع أو مفرد يا أخي الكريم Jama' جمع من duifun. طيب أحسنت يا أخي تسعة Saman tif'ah. Min aina haula'il mumarridatu نعم hunna minal Filipin. من الفلبيني أو من الفلبينة Filipini. طيب أحسنت Man hadhihi عشرة al-fatatu اذكر رقم عشرة. نعم Asyara. Man hadhihi al-fatatu نعم hiya bintul mudarrisati. بنت المدرسة طيب شكرا أخي جزاك الله خير Afan حياكم ya, الله. Wah. Afan Ustaz. Ya Ana mau tanya dulu nih Ustaz. Fadal jangan susah-susah akhir nanya ya akhi ya Ini di kitabnya lama Ustaz. Ya bagaimana akhi di halaman 68, 67. Masya Allah. Antum sering merojah seperti ini. <laughs> Bagaimana ah? Di latihan yang kelima Ustaz. Ya. Al baitu yang nomor 8 saja. Ya. Eh, Al baitul jadi itu Naam. Alladhi fi dalik syari'i lil waziri. nah Antum kemarin bacanya asyari'u. Naam, naam. Seharusnya Asyari. Asyari sahih, sahih. Fi dzalika asyari. Akhtana, naam, sahih. Kita salah kemarin, sahih. Ahsanta ya, jazakallah khair. Kenapa majrur akhi? Karena ini batal dari dalika Ustaz. Sahih, sahih. Barakallahu fikum. Jazakallah khair ya akhi. Anta bayanta akhta'i. Syukran akhi, jazakallah khair. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Mungkin kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan sebelum kita tutup kajian. Tolong dibacakan dan artikan perintah pada halaman 65 nomor 2 halaman ya, buku cetakan lama ini Ustaz ya. Halaman 65 nomor halaman 2. Halaman 65 cetakan lama? Iya. Ha, latihan berapa? Nomor 2, halaman nomor 2. Eh, halaman? Halaman 65 Ustaz. Latihan 2 nomor? Oh, kata perintahnya. Iya, kata perintahnya. Oh. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati ثم قرأها مرة أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال أنا ulang sekali lagi. Iqra kulla jumlatin, baca setiap kalimat minal jumalil atiyati dari kalimat-kalimat berikut. ثم قرأها kemudian bacalah kalimat-kalimat tersebut مرة أخرى. sekali lagi Dibaca sekali lagi, setelah dibaca, antum baca sekali lagi yang kedua kalinya. Tapi dengan ba ada taghyiril munada, dengan setelah dirubah e, munadanya. Al munada itu kata yang terdapat setelah huruf ya. Al munada sekali lagi itu isim yang terletak setelah harfun nida ya. Jadi ya ummi. Ya ummi. Nah, jadi ummi di sini munada. Kama huwa muwabbahun fil mithal seperti yang dijelaskan pada contoh. Iya. Nah, contohnya perlu dibaca? Tidak usah? Baik, ya. Kemudian 66 nomor 3. Ah, mana apa? 66 nomor 3. Nah, perintahnya. Hmm. Anis al-fa'ila fi kullim minal jumalil atiyati. Anis rubahlah menjadi muannas Anis itu kalimat annasa yu'annisu. Anis gantilah atau rubahlah menjadi muannas. <clears throat> Al-fa'il. Fa'ilnya. Fa'ilnya di sini maksudnya adalah e, dalam bahasa kita pelakunya hmm. atau subjek, sahih? Subjek, sahih. Subjeknya fi kulli minal jumalil atiyah di tiap-tiap kata-kata berikut, tiap eh, kalimat-kalimat e, berikut. Jadi fa'ilnya atau subjeknya antum rubah yang tadinya muzakkar menjadi muannas. Itu maksud daripada perintahnya. Wallahu a'lam. Nah, halaman selanjutnya yang 67 mungkin satu lagi. Nanti satu lagi. Uh, yang ehm, kelima. Yang kelima. Akmilil jumalal atiyata biwad'i biwad'i ismin mausulin biwad'i ismin mausulin munasibin. Akmil sempurnakan al-jumal kalimat-kalimat al-atiyah berikut the ismin dengan meletakkan isim dengan meletakkan isim mausul. Isim mausul itu kata penghubung atau kata sambung. Munasibin yang sesuai. Sekali anak ulang sekali lagi akmilil jumal al-atiyah sempurnakan kalimat-kalimat berikut the ismin mausulin dengan meletakkan isim mausul kata uh, penghubung munasibin yang sesuai. Di sini kata penghubungnya bisa alladhi bisa allati fil farak di tempat yang kosong. Wallahu a'lam. Satu lagi saja. Ya. ya. Apakah azwaj termasuk jamak dari zaujatun? Dan yang kedua, apakah istilah untuk isim yang memiliki dua kata jamak? Dari Abu Abbas di Ciracas. Bagaimana pertanyaan terakhir? Yang pertama, apakah azwaj ya termasuk jamak dari zaujatun? Nah. Dan yang kedua, apakah istilah untuk isim yang memiliki dua kata jamak? Isim memiliki dua kata jama. Ada istilah wallahualam. Yang, yang pertanyaan terakhir anak nggak paham. Hmm. Eh, tapi yang eh, kalimat zaujun ya ikhwan, itu zaujun itu bisa maknanya bisa suami, bisa maknanya istri. Oh, iya. Zaujun baik dalam al maupun sunnah kadang disebutkan zaujun maksudnya suami, kadang maksudnya istri. Nah, ini isim ini mempunyai dua makna yang eh, saling berlawanan. Sama seperti kalimat Bayon, Kalimat Bayon itu bisa berarti syira'un, bisa berarti Bayon, Bisa berarti jual, bisa berarti beli. Dia memiliki dua makna yang saling bertolak belakang. Dan dalam Al-Quran ada satu kata yang yang juga seperti itu. Sehingga menimbulkan ikhtilaf para ulama yang begitu panjang. Uh, eh, Wallah mana lupa ayatnya, tapi ada satu lafaz yang dia memiliki makna dua makna dan dua makna ini saling bertolak belakang. Para ulama berbeda pendapat mana yang dimaksud. Sehingga zaujun bisa jamaknya bisa azwajun kalau dia maksudnya suami, bisa ma bisa jamaknya zaujatun jika dia maksudnya istri. Istri. Wallahu a'lam. Taib, uh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah ada ikhwan tadi dari mana tadi? Dari Cibitung. Hmm. Yang yang alhamdulillah mengingatkan kita tentang kesalahan yang kita lakukan pada ini dan jazakallahu khair. Anak harap juga ikhwan-ikhwan juga yang lain yang menemukan kesalahan seperti ini tolong disampaikan kepada kami agar eh, kesalahan-kesalahan ini eh, tidak terulang lagi pada kesempatan semarak datang dan eh, menjadi koreksi bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan. Taib jazakumullah khair. Demikian. Subhanallah hamdik. Syadallah ilaha ila anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.